Akhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Akhir pembahasan kita dari kitab Belum Atu Al-I'tiqad Syarhu Syekh Salih Fauzan Hafizullah Ta'ala adalah perkataan Imam Al-Syafi'i Rahimullah Ta'ala Amantu billah wa bima ja'a ala muradillah Wa amantu bi rasulillah wa bima ja'a an rasulillah wa ala muradi rasulillah Wa ala hada daraja as-salaf wa imatul khalaf radiyallahu anhum وكلهم متفقون على الإقرار والإمرار dan dengan manhaj inilah salafus soleh dan juga para imam khalaf radhiyallahu anhum rahimahumullah taala mereka semuanya mengikuti jalannya para salafus soleh jalannya as-salaf yaitu sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in wa kulluhum muttafiqun 'ala al-iqrar wal imrar dan semuanya bersepakat untuk al-iqrar wal imrar untuk menegaskan, menguatkan, mengakui dan juga al-imrar yaitu uh, menerima makna sesuai dengan datangnya lafaz tersebut. والإثبات lima ورد min minas sifat fi kitabillah wa sunnati rasulih dan menetapkan atas semua yang ada dalam perkara sifat ya menetapkan semua perkara yang uh, didatangkan oleh Allah dan Rasulnya dalam perkara sifat min ghairi ta'arudin li ta'wilih tanpa mentakwilkan sifat-sifat tersebut wa qad amarna biktifai asarihim, waqad umirna biktifai asarihim dan kita diperintahkan untuk mencukupkan diri dengan asarihim, dengan eh, asar-asar uh, mereka dengan peninggalan-peninggalan mereka yaitu para salafus saleh wal tidak bi manarihim dan juga mengambil hidayah mengambil petunjuk dari manarihim dari petunjuk-petunjuk mereka Ikhwani wa akhwati fillah, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita baca syarah dari Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala على الإقرار والإمرار الإقرار بها وإمرارها كما جاءت من غير تعرض لتأويله وتحريفها لتأويلها وتحريفها yaitu menetapkan perkara tersebut wa imraruha dan juga ya memaknainya sesuai dengan makna yang datang di dalam dalil tersebut kama ja'at min ghairi sebagaimana datangnya dalil tersebut yaitu dalil tentang apa ikhwani wa akhwati dalil tentang sifat ya pembahasan kita tentang asma dan sifat min ghairi ta'arudin tanpa masuk dalam takwil dan tahrif tanpa mentakwilkan nama dan sifat tersebut tanpa mentahrif nama dan sifat tersebut wa innama yumirrunaha kama ja'at tetapi ya mengambil makna tersebut ya yumirru amarra yumirru ya imror itu artinya melewatkan dari kata marra muru. marra muru itu artinya lewat amarra yumirru itu melewatkan artinya ya memaknainya sesuai dengan makna yang ada di dalam dalil-dalil tersebut. Ala al-fadhiha wa ma'aniha sesuai dengan lafaz dan makna yang ada di dalam dalil-dalil tersebut. Inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. <clears throat> Wala yaqtariduna 'alaiha dan mereka tidak menentang, tidak mempertentangkan makna yang ada di dalamnya. Ya, kan? ini yang perlu digarisbawahi ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Tariqatu as-salaf wa man sara ala nahjihim min al-khalaf wa min a'immati al-huda. Itulah jalannya as-salafus saleh dan orang-orang yang e, mengikuti jalan mereka dengan baik di kalangan khalaf. Khalaf artinya adalah orang-orang yang datang setelah setelah salafus saleh min a'immatil huda mereka para imam-imam petunjuk. Itulah jalan mereka memahami dalil dari Al-Quran dan Sunnah terkait dengan nama dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang menerima lafaz dan maknanya apa adanya sesuai dengan apa yang terkandung di dalam lafaz-lafaz tersebut. Sanian al-iktifa li'asarihim fid din yaitu mencukupkan diri dengan peninggalan para salafus saleh dalam agama. Ya, tidak mengadakan perkara-perkara yang baru di dalam agama. Qala ta'ala As-sabiquna awaluna minal muhajirina wa ansar Dan orang-orang yang telah mendahului ya di kalangan para muhajirin dan ansar waladina tabauhum bi'ihsan dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik ya orang-orang yang mengikuti mereka as-sabiqun al-awwalun mereka maksudnya adalah as-sabiqun al-awwalun yaitu mereka orang-orang yang mendahului umat ini yaitu para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in dan di kalangan para muhajirin dan ansor dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik ihsan apa janji Allah radhiyallahu anhum wa maka Allah ridho kepada mereka wa dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka ridho dan mereka di diridhoi. <clears throat> Muqala sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin." Ya, wajib atas kalian untuk berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin, para khalifah yang mendapatkan petunjuk, al-mahdiyyin, mendapatkan hidayah min ba'di setelahku. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ini memerintahkan pada kita semuanya untuk berpegang teguh kepada sunnah Nabi dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin. Wahada amrun biktifai azalihim. Inilah perintah dari Allah dan Rasulnya agar kita berpegang teguh mencukupkan diri dengan azar mereka, dengan peninggalan-peninggalan mereka, dengan semua ya perkara yang ada pada mereka wasairu ala manarihim dan berjalan ya sesuai dengan petunjuk-petunjuk mereka al-manar al-alamat yaitu tanda-tanda allati takunu ala tariq yang ada di jalan-jalan yastadillu biha salim yang digunakan oleh pengguna jalan ya tanda-tanda lampu-lampu yang digunakan oleh pengguna jalan itu manar ya al-manar maka Orang-orang yang datang setelah mereka, mereka asyiru ala ini berjalan sesuai dengan rambu-rambu yang ada pada mereka. Wa hudzirna al-muhdatsat dan kita diperingatkan dari al-muhdatsat. Dari perkara-perkara yang muhdats, perkara-perkara yang baru di dalam agama. Wa an annaha dhalalat dan kita dikabari bahwa al an annaha ha kembali kepada al-muhdatsat bahwa al-muhdatsat adalah at-dhalalat adalah kesesatan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin.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 Syarul umuri muhdatsatuha. Sejelek-jelek perkara adalah perkara yang baru yang diadakan di dalam agama ini. Kullu muhdatsatin bid'ah dan semua perkara yang baru adalah bid'ah wa kullu wa kullu bid'atin dhalalah dan semua bid'ah adalah kesesatan wa kullu dhalalatin finnar dan semua kesesatan itu ada di dalam di dalam neraka wal murad bi sunnatihi sallallahu alaihi wasallam ma thabata anhu min qaulin aw fi'lin aw taqrir yang dimaksud dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, alaikum bisunnati wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku. Apa maksudnya sunnah tersebut? Sunnah adalah masa batal anhu, semua yang telah tetap dari Nabi, semua yang telah jelas datang dari dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam min qaulin au fi'lin au takrir apakah itu perkataan nabi perbuatan nabi penetapan nabi ya sesuatu yang dibiarkan oleh nabi itu namanya takrir ya sesuatu yang e, dibiarkan oleh nabi maka itu termasuk dari sunnah nabi maka semua perkataan, perbuatan dan juga takrir itu masuk ke dalam penamaan sunnah Ini adalah sunnah Nabi, artinya ini adalah datang dari Nabi kullu ma warada alaihi wasallam fa innahu yajibu al-akhdhu bihi semua yang datang dari nabi maka itu disebut dengan sunnah dan ini wajib diambil wajib dipegangi Ikhwani wa akhwati fillah asanillahu wa iyyakum inilah ya beberapa penggunaan dari kalimat sunnah. Sunnah di dalam pembahasan akidah itu artinya semua yang datang dari Nabi, apakah itu perkara ya perkataan Nabi, perbuatan Nabi, ya penetapan Nabi, ya apakah itu terkait dengan perkara yang wajib, terkait dengan perkara yang sunnah, maka semua yang datang dari Nabi disebut dengan disebut dengan sunnah dalam pembahasan akidah yang berbeda lagi dengan pembahasan fikih sunnah artinya adalah sesuatu yang dikerjakan mendapatkan pahala ditinggalkan tidak berdosa itu sunnah di dalam pembahasan fikih tapi sunnah di dalam pembahasan akidah artinya semua yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu apa yang didatangkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada kalian fakhudhuhu maka ambillah maka peganglah wa ma nahakum anhu fantahu dan apa yang dilarang oleh Nabi ya dari perkara tersebut fantahu maka berhentilah maka tinggalkanlah Walikaulihi ta'ala laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, yaitu teladan yang baik, contoh yang baik. Walikaulihi ta'ala man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Demikian juga Firman Allah Subhanahu wa taala, "Man yuti'ir rasul faqad ata Allah." Barang siapa yang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad ata Allah. Maka sungguh telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dalil-dalil ini ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah adalah dalil perintah agar kita berpegang teguh terhadap sunnah Rasulullah, berpegang teguh dengan semua perkara yang datang dari Rasulullah. إلى غير ذلك من الأدلة التي تأمر باتباع الرسول وطاعته والأخذ بما ورد عنه dan dalil-dalil yang lain yang semuanya memerintahkan kepada kita untuk tiba kepada Rasulullah agar kita mentaati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengambil semua perkara yang datang dari yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wakadalika sunnatul khulafaihi ar-rasyidin wa khulafaul arba'ah ya demikian juga setelah sunnah Rasulullah sunnah berikutnya yang wajib kita pegangi adalah sunnahnya para al-khulafa ar-rasyidin mereka adalah humul khulafaul arba'ah yaitu para khalifah yang berjumlah empat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum wa haula al-khulafa ar-rasyidun mereka Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhu mereka adalah khulafa empat khulafa ar-rasyidun di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam merintahkan kepada kita untuk mengambil sunnah mereka, untuk memegang sunnah mereka. Apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka kerjakan, ya, agar kita berpegang teguh dengan sunnah mereka. Lihatlah sunnah itu rasul sallallahu alaihi wasallam karena sunnah yang mereka kerjakan juga adalah sunnahnya Rasulullah SAW apa yang diambil dari Rasulullah apa yang dipelajari dari Rasulullah itu yang mereka ambil ya para ulama al-arba'ah dari Rasulullah SAW <clears throat> fahum alladzina yuhaqqiquna ittiba rasul maka mereka adalah orang-orang yang ya yuhaqqiqun yang merealisasikan yang melaksanakan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka adalah generasi yang terbaik mereka adalah sahabat yang terbaik ya sebagaimana disebutkan dalam hadis khairu ummati qarni sebaik-baik umatku adalah generasiku yaitu mereka para para sahabat radhiyallahu taala anhum dan pemimpin dari para sahabat tersebut adalah mereka berempat al-khulafa ar-rasyidun al-arba'ah al-mahdiyyin min ba'di 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum muhdatsatil umur Para khalifah yang empat tersebut Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, mereka semua al-muhdiin, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk min setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdu alaiha bin nawajid, peganglah, gigitlah dengan gigi geraham. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur dan hati-hatilah kalian dari perkara-perkara yang baru di dalam agama ini. Wasafahum birrasyidin warusjuditu itu al Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyifati para sahabat itu dengan arus, dengan arrosidun, wa arusju didu al Artinya arus adalah lawan dari kata al yaitu kesesatan. Wa huwa al huda wa ittiba al Maksud daripada arus ya arrosidun mereka yang mendapatkan petunjuk arusju bermakna al huda yaitu petunjuk. Ar-rusdu ittiba'ul haq yaitu mengikuti mengikuti kebenaran. Sehingga para sahabat yang empat disifati oleh Nabi Ar-Rasidun artinya mereka adalah orang-orang yang berada di atas hidayah. Mereka orang-orang yang selalu tiba kepada kebenaran, selalu mengikuti kebenaran. Wal ghay al dhalal wal inhiraf 'anil haq sedangkan al-ghay kesesatan adalah ad yaitu kesesatan wal inhiraf dan penyimpangan dari kebenaran. Fahum rasyiduna radhiyallahu anhum ثم وصفهم بوصف آخر فقال المهديين أي الذين هداهم الله لاتباع الحق Sifat yang berikutnya Ar-Rasidun kemudian setelahnya Al-Mahdiyun ya Ar-Rasidin Al-Mahdiyin mereka adalah alladzina hadahumullah littiba'il haq mereka adalah para sahabat yang Allah berikan hidayah. Allah berikan petunjuk kepada mereka untuk mengikuti untuk mengikuti kebenaran. Allah berikan hidayah, Allah berikan petunjuk, Allah tuntun mereka untuk mengikuti mengikuti hidayah dan kebenaran tersebut. Wa man ittaba'a al-muhtada faqad ihtada. Ya barang siapa yang mengikuti orang yang mendapatkan petunjuk maka sungguh dia akan mendapatkan akan mendapatkan petunjuk. Ini maksudnya adalah mereka para para khulafa ar-rasyidun yang mana mereka mengikuti jalannya jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Kemudian Abdu alaiha bin nawajid Gigitlah, peganglah dengan gigi geraham Abdu alaiha yakni sunnata ar-rasul Sallallahu alaihi wasallam Wa sunnata khulafaihi ar-rasyidin yaitu gigitlah ya sunnah mereka petunjuk yang ada pada mereka yaitu sunnah Rasulullah dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin ya gigitlah peganglah sunnah-sunnah tersebut hadza yuradu bihi syiddatu atamassuk bisyai maksud daripada menggigit dengan gigi gerah adalah berpegang teguh dengan kuat syiddatu atamassuk yaitu memegang dengan kuat ya yuqal dalam penggunaan bahasa Arabnya apa alaihi bin nawajid ida ishtadda tamasukuhu bihi. Seseorang yang ya menggigit dengan gigi geraham itu apabila orang tersebut ishtadda tamasukuhu bihi. Orang tersebut berpegang dengan sangat kencang, dengan sangat kuat. Kalau gharik seperti orang yang tenggelam, Idza waqa'a ma'ahu hablun apabila dia mendapatkan tali untuk ditolong ya fa innahu yatamassak bihadzal habl maka orang yang tenggelam tersebut akan berpegang kuat dengan tali tersebut li alla yaghrib agar tidak hanyut fa idza khashiya an yanfalita min yadayhi 'adha 'alaihi binawajidihi jika orang tersebut khawatir ketika memegang dengan kedua tangannya khawatir lepas dari tali tersebut karena begitu derasnya ya arus air maka orang tersebut akan menggigit tali tersebut dengan gigi geraham, ya yakni bi adrasihi yaitu dengan gigi-gigi gerahamnya minal hirsi ala al-ibsad bi hadzal karena ya begitu kuatnya tidak ingin lepas dari tali tersebut li'annahu sabilun najat karena tali tersebut adalah jalan keselamatannya fa sunnatul rasul sallallahu alaihi wasallam mithlu hada al habl ya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat kita semuanya untuk selamat dari semua fitnah dan kesesatan adalah seperti tali tersebut tatkala seorang sedang tenggelam di dalam air Alladhi biyadi al gharik law atlaqahu lahala seperti tali yang ada di tangan orang yang sedang tenggelam apabila tali tersebut terlepas lahala sungguh dia akan binasa demikian juga seorang apabila lepas dari sunnah Rasulullah SAW maka sungguh dia akan akan binasa Itulah perumpamaan yang disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis tadi, Abu 'alaiha bin nawajid." Ya, peganglah ya dengan gerakan kalian sunnah tersebut, "Wa iyyakum wa muhdasatil umur." Dan hati-hatilah kalian dari perkara-perkara bid'ah, perkara-perkara yang baru, perkara-perkara yang diada-adakan di dalam agama ini. Lama hasa lama hasa ala termasuk bi sunnatihi sallallahu alaihi wasallam naha 'anil muhdatsat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan hasa itu menganjurkan untuk tamasuk dengan sunnahnya ya Nabi kemudian juga memperingatkan agar menjauhkan diri dari perkara muhdatsah dari perkara-perkara yang baru di dalam agama jam'u muhdatsah wa hiya kullu bid'atin ahdatsaha al-mubtadi'ah Perkara yang baru yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa iyyakum wa muhdatsat. Apa itu muhdatsat? Muhdatsat jamak dari muhdatsat artinya adalah semua bid'ah yang diada-adakan oleh ahlul bid'ah. Wal bid'ah wa muhdatsatul umur hiya ihdatsu syai'in fid din lam yakun minhu. Yang dimaksud dengan bid'ah atau perkara yang baru adalah mengadakan sesuatu dari agama yang tidak pernah datang dari Rasulullah mengadakan sesuatu yang dianggap bagian dari agama yang tidak pernah datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhihi dia bidah kama qala sallallahu alaihi wasallam man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa ini sesuai dengan sabda Nabi barang siapa beramal atau mengamalkan satu amalan tidak ada contohnya dari kami fahuwa raddun maka amalan tersebut akan akan ditolak Wa fi riwayah man fi amrina dan ma laysa minhu fa raddun. Riwayat yang lain menyebutkan barang siapa ahdatsa mengadakan sesuatu yang baru fi amrina dalam urusan kami dalam agama kami Malaysia minhu bukan termasuk dari urusan agama kami. bahwa raddun maka sesuatu yang baru tersebut tertolak. Fa umur din la tukbal bil ihdath ziyadah. Perkara agama tidak akan diterima dengan cara ihdath ziyadah, dengan cara mengadakan sesuatu yang baru dan dengan menambah-nambahi perkara baru di dalam agama bal yajibu atamassuk biha nassan wa ruhan bahkan wajibnya untuk berpegang teguh kepada apa yang sudah ada di dalam ya Al-Qur'an dan Sunnah apa yang pernah diajarkan oleh Rasulullah nassan wa ruhan ya baik itu secara nas maupun secara ruh secara makna ya baik secara lafaz maupun secara makna itulah yang harus kita pegang teguhi yang harus kita pegang dengan kuat min ghairi ziyadatin wala nuqsan tanpa menambah-nambahi dan tanpa mengurang-urangi fa kalimatu iyyakum kalimatu tahdzir maka sabda Nabi wa iyyakum dan hati-hati kalian ini adalah kalimat tahdir kalimat peringatan dari Nabi Fa'inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atun dalalah karena semua perkara yang baru dalam agama adalah bid'ah dan semua perkara bid'ah dalalah adalah kesesatan. Hadhihi kulliyatun ammah Kalimat fa'inna kulla muhdathatin bid'ah, semua perkara yang baru di dalam agama adalah bid'ah, ini adalah kuliah yaitu mencakup ya keseluruhan, amah, cakupannya umum. Kullu muhdathatin fid fahiyya bid'ah, maka semua perkara yang baru semua perkara yang baru di dalam agama maka itu adalah bid'ah. Walaysa hunaka muhdatsatun fid din hasanah ya dan tidak ada perkara baru di dalam agama ini yang hasanah yang baik ya tidak ada perkara yang baru dalam agama ini yang hasanah yang baik au bid'ah fiddin hasanah atau bid'ah di dalam agama kita ini yang hasanah kama yaqulu ahlul dalal au al-mukhadi'un bima yuqal inna hunaka bid'ah hasanah sebagaimana disebutkan oleh orang-orang yang tersesat yang menyimpang dari jalan yang benar orang-orang yang lalai dan tertipu dari jalan yang benar ya dikatakan bahwa ada di sana bid'ah hasanah Ad-din laysa fihi hasanah abadan. Dan ini dibantah oleh Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala beliau mengatakan bahwa di dalam Islam, di dalam agama ini tidak ada yang namanya bid'ah hasanah. Ya, tidak ada yang namanya bid'ah hasanah abadan. Selama-lamanya tidak ada yang namanya bid'ah yang hasanah. Ya pun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Dalilnya adalah sabda Nabi, kullu muhdatsatin bid'ah." Karena semua perkara yang baru adalah adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah dan semua perkara yang bid'ah adalah kesesatan. Faladhi yaqulu hunaka bid'ah hasanah Orang yang mengatakan di sana ada bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, bid'ah yang bermanfaat, ya rudu ala Rasul, maka sungguh dia telah menolak apa yang datang dari Rasulullah. Apa itu yang datang dari Rasulullah? Sabda beliau, kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Semua perkara yang baru adalah bid'ah dan semua bid'ah adalah kesesatan. يقول كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وهذا يقول هناك بدعة حسنة ما هي بضلالة Bagaimana Nabi mengatakan semua bid'ah itu dolalah Ya semua perkara yang baru adalah bid'ah Sedangkan orang ini mengatakan bahwa di sana ada bid'ah hasanah Ada sesuatu yang tidak sesat kata mereka Hada minal muhadah Ini termasuk ya penolakan, penentangan kepada Rasulullah Falaisa hunaka fid din bid'ah hasanah abadan fa kullul bid'ah dhalal. Maka tidak ada bid'ah di dalam agama ini dan semua bid'ah adalah sesat. Hadal hadis aslun azim yaruddu ala kulli mubtadi'in yuhassinul bid'ah linas. Hadis ini adalah perkara yang pokok dalam membahas akidah, dalam membahas bid'ah, ya. Hadis ini adalah sandaran pondasi di dalam membahas bid'ah bahwa semua uh, bid'ah itu adalah kesesatan. Ya. Sehingga ini akan membantah mereka orang-orang yang mengatakan bahwa di sana ada bid'ah yang hasanah. Yang mereka ucapkan kepada manusia bahwa di sana ada bid'ah yang yang hasanah yaqulu innaha khairun wa innaha fiha ajrun wa fiha tansyitun ala ibadah wa fiha wa fiha ya mereka orang-orang yang melariskan bid'ah yang mengatakan bahwa di sana ada bid'ah yang hasanah mereka mengatakan apa sesungguhnya perkara itu adalah baik ya itu yang diucapkan oleh mereka berbagai macam amalan-amalan bid'ah mereka mengatakan apa bahwa itu adalah kebaikan Wa innaha fiha ajr itu adalah ya pahala ketika seorang tahlil misalnya tahlil pahala ya seorang yang apalagi yang baca Al-Qur'an di kuburan misalnya yang baca Al-Qur'an pahala ya tapi bagaimana pelaksanaan mereka tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW sehingga menjadi menjadi bid'ah. Wafiha tansyid ala ibadah bahwa ya bid'ah hasanah ini menyemangati orang untuk rajin beribadah, yang memotivasi manusia untuk untuk rajin beribadah. Wafiha wafiha dan masih banyak kebaikan-kebaikan yang lain yang mereka sebutkan. Ya, ini yang disebutkan oleh mereka orang-orang yang ya menyimpang dari jalan yang benar dalam perkara kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Nakul, ya, maka kita menjawab apa yang mereka sebutkan tadi bahwa dalam bid'ah hasanah itu banyak kebaikan, manusia butuh, manusia harus dimotivasi dengan perkara tersebut. Al bid'ah laisa fiha khair. Kita katakan bahwa semua bid'ah tidak ada kebaikan di dalamnya. Walaysa fiha ajr, tidak ada pahala di dalamnya. Kulluha dhalalah, kulluha syarrun, ya, semuanya adalah kesesatan, semuanya adalah kejelekan. Wa kulluha marduda 'ala ashabiha dan semuanya ditolak, dikembalikan kepada pelakunya. Kafana ma ja'a Rasulullah SAW alaihi wasallam fihi al-khaira wal kifayata. Maka cukuplah bagi kita apa yang sudah dibawa oleh Rasulullah SAW. Apa yang sudah didatangkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu cukup buat kita semuanya. Di dalamnya al khairul kifayah, di dalamnya ada semua kebaikan dan tercukupi dengan perkara tersebut. Yaqulullahu jalla wa ala al-yawm akmaltu lakum dinakum. Satu dalil menunjukkan bahwa semua yang dikerjakan oleh Nabi sudah cukup dan semua kebaikan itu sudah ada di dalamnya adalah firman Allah al-yawma akmaltu. Pada hari ini amal tuh aku sempurnakan lakum dinakum agama kalian untuk kalian telah sempurna akmal tuh telah aku sempurnakan ma tuwfiya rasul sallallahu alaihi wasallam ila waqad akmalallahu bihi ad-dina Tidaklah Rasulullah SAW wafat kecuali Allah telah menyempurnakan agama ini untuk manusia. Faman jaa yuridu an yuhditha ziyadatan ba'da Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka barang siapa ya yang datang ingin ya mengadakan tambahan di dalam agama ini, tambahan dari apa yang telah didatangkan oleh Rasulullah, fa innahu yattahimu rabbahu bil kadhib maka sungguh orang seperti ini telah menuduh Allah dengan kedustaan Kenapa menuduh Allah dengan kedustaan? Karena Allah mengatakan al-yauma akmaltu. Pada hari ini telah aku telah aku sempurnakan agama kalian untuk kalian. Kalau dia mengatakan saya akan ya mengadakan sesuatu yang baru, melengkapi, maka sungguh dia telah mendustakan Allah, menuduh Allah dengan kedustaan. Allah akmaltu lakum dinakum. Aku sempurnakan agama ini untuk kalian. Fayudifu ila din syai'an min indihi namun dia menambah-nambahi di dalam agama ini perkara yang datang dari darinya sendiri ya bukan dari Al-Qur'an dan Sunnah fahada mukadzibun lillahi azza wa jalla dar rasul bil kitman maka sungguh orang yang seperti ini mendustakan Allah dan menuduh Rasulullah menyembunyikan sebagian syariat yang datang kepadanya. Anallaha anzala alaihi hadhihi al-umur yaraha eh, يا mubtadi' ya bahwa Rasulullah الله alaihi wasallam telah mendapatkan ini semuanya dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang disembunyikan. Ternyata seorang mubtadi, seorang ahlul bid'ah dia melihat ada sesuatu yang baru yang tidak dibawa oleh Rasulullah. Rasul kata maha walam yubayyinha li ummatihi seakan-akan dia menuduh Rasulullah bahwa Rasulullah menyembunyikan perkara tersebut. Rasulullah tidak menjelaskan perkara tersebut kepada siapa? Kepada umatnya. saudara saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum." Ya, perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ittabi'u ya ittibalah kepada Rasulullah ikutilah apa yang datang dari Rasulullah wala tabtadi'u janganlah kalian membuat perkara bid'ah janganlah kalian mengada-adakan perkara yang baru faqad kufitu karena sungguh kalian sudah tercukupi dengan apa yang datang dari Allah dan dari Rasulnya apa yang dicontohkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Mas'ud min as-sabiqin al-awwalin al-muhajirin wa yamtazu bil ilmi wal wara wal ibadah wal iktida' bir rasul sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu adalah termasuk dari as-sabiqin al-awwalin termasuk dari orang-orang yang masuk Islam pertama minal muhajirin di kalangan orang-orang muhajirin wayamtahazu kelebihan beliau ya kelebihan Abdullah bin Mas'ud adalah bil ilmi beliau adalah ahlul ilmi seorang yang alim al wari ya seorang yang wara ya seorang yang memiliki sifat sifat wara ya sifat meninggalkan ya perkara-perkara yang subhat perkara-perkara yang meragukan wal ibadah beliau juga ahli ahli ibadah Wali tidak berrasul Rasulullah Wasallam. beliau juga terkenal dengan tidak kepada Rasulullah, tiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahuwa min akbari ulama sahabat wa fuqahaihim Ibnu Mas'ud adalah termasuk ya dari kalangan akbar ulama sahabat ya pembesar daripada ulamanya para sahabat pembesarnya para fuqaha ahli fikihnya di kalangan para sahabat Yaqulu radhiyallahu anhu ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Wasiat beliau radhiyallahu anhu kepada kita adalah ittabi'u. Ya, ittiba'lah kalian, ikutilah Rasulullah. Yakni maja'a fi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ikutilah apa yang ada di dalam Al-Qur'an dan apa yang ada di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya wahada hadza mithlu qawlihi ta'ala perkataan Ibnu Mas'ud ittabi'u ittiba'lah kalian itu mirip dengan firman Allah ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Tuhan kalian dari Rabb kalian yaitu Allah Subhanahu wa taala wala tabtadi'u ittabi'u wala tabtadi'u naha 'anil ibtida' Ibnu Mas'ud melarang kita semuanya dari ibtida. Ya. Setelah muallif Al-Imam Ibnu Qudamah menyebutkan dalil dari Al-Qur'an, dalil dari sunnah ya tentang kewajiban kita untuk ittiba kepada Rasulullah dan meninggalkan semua perkara bid'ah, maka kemudian Ibnu Qudamah mendatangkan perkataan-perkataan siapa para para sahabat tentang wajibnya kita ittiba kepada Rasulullah untuk mencukupkan diri dengan semua perkara yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala tabtadi'u. Janganlah kalian ya melakukan sesuatu yang bid'ah, perkara yang baru. Fahuwa yutabiqu aidan qaula ar-rasul alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Maka ucapan wala tabtadi'u janganlah berbuat bid'ah Janganlah mengadakan perkara bid'ah Maka ini sesuai dengan sabda Rasulullah Alaikum bisunnati Wasunnatil sunnatil khulafa ar-rasyidin ya yang tadi kita bahas. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur sesuai juga dengan sabda Rasulullah, hati-hatilah kalian dari perkara yang baru. Tsumma qala radhiyallahu anhu faqad kufitum. Ya, jika kalian tiba dan jika kalian meninggalkan semua perkara yang bid'ah, semua perkara yang baru dalam agama ini, fakat kufitum, maka itu cukup untuk kalian. Ai kufitum al mauna maka semua kebutuhan kalian terhadap agama ini sudah tercukupi. Ya, la tahtajuna ila ziyadatin wa ila takallufin sehingga kalian tidak membutuhkan apa? ziyadah, tidak membutuhkan tambahan. wa la takalluf, tidak membutuhkan untuk bersusah-susah payah sampai kepada agama ini. Ya, yakfikum an ta'malu bima ja'a fi kitabillah wa sunnati rasulillah. Cukuplah kalian mengamalkan semua yang ada di dalam kitab Allah dan semua yang ada di dalam sunnah Rasulullah. Wa ma qalahu sahabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dan mencukupkan diri dengan apa yang diucapkan oleh para para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Fal wajib al-iqtida bi kitabillahi wa sunnati rasulih wal iqtida aidan bi sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladziina hum talamidu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Syekh Saleh Fauzan tatkala beliau menegaskan bahwa cukuplah kita untuk mengikuti apa yang ada di dalam Al-Qur'an dan apa yang ada di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditambah satu lagi dengan perkataan para sahabat Ya, ditambah lagi dengan perkataan para sahabat radhiyallahu anhum, ini sudah cukup. Kenapa demikian? Karena para sahabat mereka adalah talamizu ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat mereka adalah murid-muridnya ya tilmit-tilmitnya siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang murid akan mengambil dari siapa? Dari gurunya ya maka pemahaman yang terbaik terhadap Quran dan Sunnah adalah pemahaman siapa pemahamannya para sahabat ya apa yang diucapkan oleh para sahabat apa yang dikerjakan oleh para sahabat itu adalah apa yang diambil dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam فهذا واحد من أكابرهم وأفاضلهم يوصينا بهذه الوصية العظيمة dan Abdullah bin Mas'ud adalah salah satu dari ya pembesarnya para sahabat. Salah satu dari ulamanya sahabat, fuqahanya sahabat. Ya, bahkan ahli ibadahnya, ahli waraknya para sahabat. Salah satunya beliau radhiyallahu anhu, Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang beliau menasihati kita dengan perkara ini. Ya, artinya perkara ini yang beliau wasiatkan adalah perkara yang besar Ya perkara yang sangat mendasar di dalam memahami agama ini. Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ya, ikutilah apa yang datang dari Al-Qur'an dan Sunnah. Janganlah kalian mengadakan perkara yang baru, jangan kalian kerjakan sesuatu yang bid'ah. Faqad kufitu, maka cukup kalian dengan al Qur'an dan Sunnah. Ya, ini adalah ya wasiat yang agung dari ulamanya sahabat radhiyallahu anhum wa radhiyallahu anhu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Lam yabqa li ahadin majalun fi annahu yazid wa yanqus. Maka jelas di sini tidak ada kesempatan bagi kita semuanya untuk ya yazid wa yanqus. Untuk menambah-nambahi maupun mengurang mengurangi agama ini wa yahtari linnas umuran. Ia mengadakan perkara-perkara yang baru, mengadakan penemuan penemuan-penemuan yang baru di dalam agama ini yang diajarkan kepada manusia yaitu annaha khairun menyangka bahwa penemuan-penemuan tersebut ya adalah sesuatu yang baik wa annaha tuqrib ila Allah bahwa perkara-perkara tersebut akan mendekatkan kepada siapa kepada Allah Subhanahu wa taala maka sungguh ini adalah sangkaan yang yang sesat wa min huna yajibu ala talibil ilmi idza urida fi nafsihi shay'un yastahsinuhu ya dari sini ikhwani wa akhwati fillah ada perkara yang sangat besar yang disampaikan oleh Syekh Saleh Fauzan terkait dengan manhaj kita di dalam memahami agama ini yaitu beliau mengatakan dari sinilah seorang penuntut ilmu wajib untuk ya idza arada fi nafsihi syai'un apabila terbetik di dalam dirinya sesuatu stahsinu sesuatu tersebut dia anggap hasan, dia anggap baik, ya yastahsin itu menganggapnya baik. Wa yuridu an yaqulahu, kemudian talibul ilm tersebut, seorang penuntut ilmu sunnah tersebut yuri an yaqulahu ingin menyampaikan sesuatu yang ada dari dalam dirinya tadi yang dianggap baik tadi. Awal yang tubahu atau ingin dia tuliskan dalam karya tulisnya fa'alaihi maka wajib atasnya an yanzura hal hada syai' warada fi kitabillah maka wajib atasnya ya untuk melihat apakah sesuatu yang datang dari dirinya dan dianggap baik tadi itu ada di dalam kitab Allah wa fi sunnati Rasulillah apakah ada di dalam sunnah Rasulullah hal qala bihi ahadun minas salaf ini ikhwan ditambah lagi jadi apapun yang terbesit dalam pikiran kita, dalam benak kita, sesuatu yang mungkin ya kita anggap itu baik, itu hebat, itu penemuan, itu sesuatu yang ya bermanfaat untuk umat, maka segera ya sodorkan pikiran kita tersebut kepada Quran dan Sunnah. Adakah dalam Al-Quran? Adakah di dalam Sunnah? ya masih ditambah lagi apa hal qala bihi ahadun min salaf ini juga tidak kalah pentingnya apakah pernah perkara tersebut sesuatu tersebut diucapkan oleh ya salah satu dari salafus saleh pendahulu kita ya pernahkah diucapkan oleh mereka fa in wajadahu falhamdulillah kalau kemudian sesuatu tersebut didapati dalam Quran, Sunnah ataupun pernah diucapkan oleh seorang sahabat, alhamdulillah maka kita bersyukur pada Allah ya maka segala puji bagi Allah maka sungguh talibul ilmu tadi seorang penuntut ilmu tadi mendapatkan sesuatu ya yang e, benar karena sesuai dengan Quran dan Sunnah maupun ya sesuai dengan perkataan salaf wa amma idalam yajidhu kalau kemudian tidak ada di dalam Al-Quran Tidak ada di dalam sunnah Tidak didapati juga perkataan salah Atas permasalahan tersebut Fa'alaihi an yahdar Maka wajib atasnya untuk berhati-hati dari perkataan tersebut ya Dari penemuan tersebut Wa an an hada Dan agar dia menjauhkan diri dari perkara tersebut Allah di sesuatu yang terbesit di dalam dirinya wa ya'lam annahu bid'ah dan yakinlah bahwa sesuatu yang dianggap baik tersebut adalah bid'ah Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah timbangannya sangat mudah ya sangat simpel sangat jelas ya kapan kita akan merasa bahwa itu sesuatu yang hebat, sesuatu yang bagus, sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang bisa diterapkan di dalam ya di dakwah, di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya apabila itu ada dalam Quran maupun Sunnah. Kalau tidak, itu pernah diucapkan atau pernah dikerjakan oleh sahabat Rasulullah radhiyallahu anhu ajma'in. bantu talabatil ilmi ya'tun bi ibarat jadidah wa alfa jadidah. Ya. Para penuntut ilmu terkadang mereka mendatangkan ibarat ya ungkapan-ungkapan yang baru. Wa alfat jadi dia terkadang lafat-lafat yang baru. Ya. Inilah sifat daripada bahasa ya. Bahasa itu tidak diam ya, bahasa itu terus ya berkembang, terus bertambah. Ya. Maka talibul ilmu menyikapi ya perkembangan bahasa yang seperti itu bagaimana ya? Berhati-hati Terkadang ada lafaz-lafaz yang baru, ada ungkapan-ungkapan yang baru. Waqad akhtau fi Namun banyak para tulabul ilm ketika menggunakan ungkapan dan juga ya eh, lafaz-lafaz tersebut ternyata itu salah karena tidak pernah ada di kalangan salafus saleh, tidak ada dalam Quran dan sunnah fala yajuz li ahadin annahu yaji bi'ibarah min indi. Maka tidak boleh seorang dalam perkara agama mendatangkan satu ungkapan yang baru yang itu datang dari diri sendiri. Au yataqa'an wa yata'ammad wa yaji bima'anin maqalah as-salaf bal fahimuha seorang yang ya menampakkan kecerdasannya ya mendatangkan sesuatu yang seakan-akan itu dari e, perkara yang sangat e, detail perkara yang sangat mendalam ya mendatangkan satu makna yang ternyata makalah salaf tidak pernah diucapkan oleh salafus saleh wala fahimuha tidak pernah pemahaman seperti itu dipahami oleh salafus saleh khusus fi babil asma'i was sifat. Terlebih lagi beliau tegaskan karena sedang membahas asma dan sifat, beliau mengatakan terlebih lagi karena sedang membahas apa? Al asma dan as sifat. Alaihi an yahdar min an yaqula kalimatan lam yaqulha man sabaq agar berhati-hati jangan sampai mengucapkan satu kalimat yang tidak pernah diucapkan oleh pendahulu kita minas soleh di kalangan salafus soleh oleh karenanya Ibnu Mas'ud mengatakan kufitum malana majal fi an nata'ammad fin nusus. Ya, maka cukup bagi kalian untuk ittabi'u wa la tabtadi'u ya ikutilah apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah dan janganlah kalian mengadakan perkara yang baru ya sesungguhnya dengan perkara tersebut itu sudah di atas kebenaran sudah cukup dengan seperti itu sehingga tidak tidak dibuka ya majal kesempatan an yata'ammad fin nusus untuk memperdalam makna dari nas-nas yang lebih dari pemahaman seharusnya lebih dari makna seharusnya Wa bisa bisyarhin laha lam yakul salafus soleh Seorang yang mensyarah, yang menjelaskan dari asma dan sifat tersebut dengan syarah dengan penjelasan yang tidak pernah ada penjelasannya dari salafus soleh Aku nakula ibarat Ma'na biha salafus saleh atau mengucapkan satu ungkapan-ungkapan yang tidak pernah diucapkan oleh as-salafus Ikhwani fillah azan ya Allah wa <clears throat> Bab yang seperti ini tentunya sangat terbuka Oleh karena beliau menyebutkan Terlebih lagi dalam pembahasan asma dan Asma dan sifat Nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Yang begitu banyak ya Dan kemudian masuk pada perkara-perkara Yang tidak pernah ada dalam Al-Quran dan Sunnah Ya penjelasan-penjelasan yang sampai mendalam yang itu semuanya ngawur ya tidak pernah ada contohnya dari salah soleh. Maka talibul ilm harus meninggalkan perkara tersebut. Cukupkan dengan apa yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya, apa yang diucapkan oleh para para sahabat eh, Ridwan Allah alaihi majmuhin hadhihi kaidah 'azimah anakala tutlik li nafsika al Ini adalah kaidah yang agung dan engkau akan ya engkau tidak akan sesungguhnya engkau tidak akan uh, merasakan kesusahan untuk dirimu sendiri dengan kaidah ini. Tatkala kita menerapkan kaidah ini, maka sungguh kita tidak akan merasakan kesusahan di dalam memahami Islam, di dalam memahami asma dan sifat. Khususnya di bab asma dan sifat. Au tadkuru ma'ani lam yadhkurha salafus saleh Tidak mengharuskan untuk ya mendatangkan makna-makna yang tidak pernah didatangkan oleh salafus saleh Tajannab hada lian hada manzilatu muzillatu abda. Ya, tinggalkanlah perkara-perkara tersebut. Ya, dengan ungkapan-ungkapan baru, dengan ya lafaz-lafaz yang baru, dengan penjelasan-penjelasan yang baru yang tidak pernah ada ya di kalangan salafus saleh, maka tinggalkan itu semuanya. Karena sesungguhnya itu adalah muzillatu akdan. Itu akan ya menjatuhkan seseorang dari kebenaran, menjadikan seorang terpeleset ya, terpeleset kakinya dari dari kebenaran, terjatuh dari kebenaran. Wa anta bi afiyatin walhamdulillah padahal engkau wahai penuntut ilmu sunnah ya Alhamdulillah segala puji bagi Allah engkau di atas afiat, di atas keselamatan ya diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala kam ra'aina ba'd kutabil asr wal muallifin betapa banyak ya. kam ra'aina itu ungkapan betapa banyak ya banyaknya ba'd kutabil asr sebagian dari para ya penulis di zaman kita sekarang wal muallifin dan juga mereka-mereka yang mengarang kitab irtakabu akhtar fisik dan ibarat postilahan mereka salah ya mereka masuk di dalam kesalahan kenapa karena mereka menggunakan ibarat postilahan mereka menggunakan ungkapan-ungkapan dan istilah-istilah ya istahsanuha wa katabuha mereka menyangka bahwa ungkapan dan istilah-istilah tersebut adalah baik sehingga mereka menggunakan istilah-istilah tersebut wa hiya akhta lam yasbiku ilaiha khususan fi kutubi al-aqaid akan tetapi itu adalah kesalahan-kesalahan yang tidak pernah ada tidak pernah disebutkan di dalam kitab-kitab akidah para ulama baik itu ulama salaf maupun ulama khalaf para ulama setelahnya Wahada ghalatun kabir. Ini adalah kesalahan besar. Wajib al-wukuf, kewajiban kita adalah tawakuf untuk berhenti ya dari perkara tersebut. Fakullu syai'in lam yakulhu as-salafus salih yajibu alaina an natajannabahu. Maka segala sesuatu, segala perkara yang tidak pernah ya, yang tidak pernah diucapkan oleh salafus saleh, maka wajib atas kita semuanya untuk berhenti, untuk meninggalkan dan menjauhkan diri dari perkara tersebut. Ada huwa tariqun najat. Kenapa demikian? Karena itulah itulah jalan jalan keselamatan. Hal nahnu balaghana ilmu salaf aw sawainahum fil ilmi. Ya, Kemudian Syekh Saleh Fauzan untuk mendekatkan lagi pemahaman kepada kita ya agar kita tidak sembarangan di dalam menggunakan istilah-istilah, ungkapan-ungkapan yang tidak pernah ada di kalangan salafus saleh, di kalangan para ulama ya. Beliau menanyakan apakah ya kita sampai pada satu derajat di mana kita menyamai dengan para salafus saleh ya. Apakah ilmu kita menyamai ilmu mereka? ya hatta nubarihim fil ibarat ya sehingga kita menggunakan ibarat-ibarat yang baru ungkapan-ungkapan yang baru istilah-istilah yang baru ya bahkan yang tidak pernah digunakan oleh mereka wa fi fiqhi an-nusus ya termasuknya di dalam memahami nas-nas yang ada kemudian kita menggunakan istilah-istilah yang baru yang tidak pernah ada di dalam ungkapan-ungkapan mereka ma mana hadhihi martabat kita tidak sampai pada martabat ini artinya ilmu yang ada pada mereka amal yang ada pada mereka tentunya ya itulah keutamaan mereka sehingga dipuji oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam bagaimana pujian terhadap para sahabat ya generasi setelahnya para tabi'in generasi yang ketiga adalah tabi'ut tabi'in atba'ut tabi'in ya tiga generasi yang dipuji oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai umat yang terbaik yang dimunculkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala maka sungguh ilmu kita tidak sampai di ya ilmu mereka ya manzilah kita kedudukan kita tidak akan sampai pada kedudukan mereka Rasulullah taala Anhu ajma'in Tentunya ini ya e, lebih khusus adalah mengomentari tentang kelompok-kelompok yang sesat ketika mereka sudah menjabarkan tentang asma dan sifat ya nama-nama sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Banyak istilah-istilah di mereka ya ada namanya ini termasuk sifat wajib, ini termasuk sifat apa lagi? Ya, mustahab, ya apa lagi? dan macam-macam yang itu tidak pernah diungkapkan oleh salafus saleh ya ini yang wajib eh, sifat yang wajib bagi Allah ini sifat ya macam-macam yang itu tidak pernah disebutkan oleh satu soleh itu yang dimaksudkan oleh ya misalnya soleh Fauzan bahwa banyak di kalangan uh, para penuntut ilmu yang kemudian salah bahkan para penulis mereka yang sudah menulis salah kenapa karena mereka menggunakan istilah-istilah yang baru yang tidak pernah ada di kalangan salafus saleh kalau kita kembali kepada pemahaman tadi, maka sembuh itu adalah ya rahnya hati kita, tenangnya hati kita, mudahnya pikiran kita. Ya, tatkala kita mencukupkan diri dengan Quran dan Sunnah dan pemahaman siapa? Pemahaman salaf salafus saleh. Terakhir, summa aidan hum a'maq minna ilman wa Demikian juga bahwa para sahabat mereka adalah para orang yang eh, lebih mendalam ilmu dan pemahamannya li'annahum akhadhu 'an rasul karena mereka mengambil langsung dari siapa? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walihada yaqul Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu oleh karenanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu uh, beliau mengatakan tentang para sahabat Rasulullah, ulaika ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aghzarun nasi ilman wa aqalluhum takallufan qaumun ikhtarahumullahu li sahbati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Coba perhatikan ya. Ungkapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menyifati siapa? Menyifati para sahabat. Siapa mereka para sahabat? Ya, diungkapkan oleh Ibnu Mas'ud mereka adalah ashabul Rasulillah. Mereka semua adalah teman-teman Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah. Afzalun nasi ilman. Mereka adalah manusia yang paling ya banyak ilmunya. Afzar itu wazir wazir itu diambil dari hujan, hujan yang deras. Ya. Mereka ilmu mereka adalah ilmu yang paling deras, ilmu yang paling banyak. Ya, wa akaluhum takallufan, tetapi ilmu mereka sangat banyak, tetapi mereka tidak ada takalluf. Ya, mereka jauh ya orang yang paling sedikit takaluf apa takaluf? Takaluf itu memberatkan diri membebani diri sesuatu yang bukan dari bagian dari agama sesuatu yang tidak seharusnya coba kalau kita melihat bid'ah bid'ah tersebut yang dikerjakan oleh banyak manusia itu sebenarnya beban bukan buat mereka beban mereka harus ya mengadakan dengan harta mereka dengan ya eh, tenaga mereka dengan mendatangkan macam-macam yang semuanya adalah beban buat mereka semuanya Padahal itu ya tertolak, tidak akan sampai pada Allah. Ya hanya kembali pada mereka sendiri. Mereka mendapatkan dosa bahkan dari perbuatan tersebut. Ya, para sahabat tidak demikian. Ya, sehingga jelas dari sini bagaimana keadaan para sahabat Rasulullah SAW mereka adalah manusia yang paling berilmu tapi mereka adalah manusia yang paling sedikit takaluf paling sedikit merasa ya terbebani dengan agama ini kenapa? karena mereka mengambil langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. la yatakallafuna wala yataqaruna fil alfad mereka tidak takalluf, tidak membebani diri, wala yataqarrun. Mereka tidak mendalam-dalami ya fil alfaz di dalam mengucapkan lafaz-lafaz. Wa innama ya'khuduna min muqtadha alkitab was-sunnah. Tetapi kalimat dan ibarat yang mereka gunakan adalah semuanya adalah sesuatu yang mudah yang itu merupakan keharusan daripada Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, apa yang mereka ungkapkan itu adalah apa yang dipahami dari Al-Quran dan Sunnah keharusan yang dipahami dari Al-Quran dan Sunnah biduni takallufin wa tasqiqin lil ibarat tanpa harus membebani diri, memberatkan diri ya dengan menyusahkan diri dengan ibarat-ibarat, ungkapan-ungkapan, sebutan-sebutan yang itu tidak pernah ada di kalangan para salafus saleh, tidak pernah disebutkan dalam Al-Qur'an dan dan sunnah. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum ya ini tentunya ya antum akan semakin paham ketika mengetahui bagaimana perkataan di luar sunnah orang-orang yang ya menafsirkan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang mereka tidak bermanhaj salah maka sungguh di situ akan didapati apa yang disebutkan oleh Syekh Saleh Fauzan takalluf yang ada pada mereka sesuatu yang tidak pernah disebutkan oleh para sahabat para salafus saleh bahkan tidak pernah ada dalam kitab-kitabnya para ulama ya itu mereka gunakan ya di dalam ungkapan-ungkapan mereka sehingga e, disimpulkan oleh Syekh Saleh Fauzan bahwa itu semua adalah takallu sesuatu yang memberatkan sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ikhwani wa akhwati fillah Allah wa iyyakum kajian kita di pagi hari ini Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menguatkan manas kita, menguatkan akidah kita, jalan kita, ya metode hidup kita di dalam menapati agama ini dan terus istiqomah di atas manhatnya Rasulullah dan para sahabatnya, para sahabat soleh.